بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم Kalau menjadi ustadz saya kira sama dengan menjadi pendeta. Kalau pendeta kan biar sudah bohong, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan nih, palsu-palsu bohong begini. Firman Tuhan dari mana? Tanya tuh pendeta-pendeta ini yang bolong-bolong ini dari mana ayatnya? Ayat-ayat ini siapa yang buat? tidak ada apalagi pendeta di Papua sana. Kalau dikasih belajar, dikasih belajar saya waktu dosen mengajar tidur. Orang Papua tidur sementara mengajar dia makan pinang. Bagaimana dia mengerti? Tidak omong kosong. a Affection Fellowship. Maaf. Dia ke sana bukan menginjil, tetapi dia mengincar di mana ada titik-titik harta kekayaan emas. Jadi bohong semua itu penginjilan itu. Kitab suci Kristen juga bukan Injil. Kitab suci Kristen itu adalah spekulasi filsafat Paulus. Makanya kalau mau melawan kitab argumen Kristen, kita harus tajam dalam pemahaman fil filsafat. Semua doktrin-doktrin Kristen itu berbau filsafat. Saya kasih contoh yang dikatakan Stiono tadi. Bahwa Yesus dalam Matius 23 ayat 9 pernah mengatakan, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil bapa. Ada dalam buku ini lengkap. Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil bapa. Hanya satu bapamu yaitu dia yang di surga. Menurut Kristen Tuhan itu di surga, menurut Islam Tuhan itu ars. Ada di ars, di tempat yang maha tinggi, al-ali. Nah, kalau kita bertanya kepada orang Kristen, kita bertanya kepada orang Kristen bahwa di situ dalam makna teologi Kristen, Bapa itu artinya Tuhan. Tadi beliau sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, dan Yesus adalah Ruh. Begitu kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi iklannya sudah dihapus sejak saya masuk Islam. Karena saya bilang kayak iklan sampo, three in one. Tiga di dalam satu, satu di dalam di tiga. Nah saya pengalaman pendeta 16 tahun, saya sering kuburkan orang mati, orang Kristen mati. Tanah kembali kepada tanah. Debu kembali kepada debu. Sesungguhnya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Betul. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Tubuh pulang kepada tanah. Lalu ruhnya kemana? Nah, ruh ini pulang kemana? sampai gundul tuh dosen-dosen di seminari filsafat Pineleng Manado sampai dunia ini kalau tanya begitu roh pulang kemana Hah? roh pulang kemana Tanjung Priuk <laughs> pulang ke Tanjung Priuk roh itu pulang kemana harusnya seperti orang Islam inna lillahi wa inna roh jiun segala yang diciptakan Allah akan pulang kepada Allah nah saya kira Uh, pandangan eh, dasar-dasar uh, teologi Islam Islam juga semua agama ada teologinya. Theos and logos. Semua agama punya dasar-dasar teologi. Kenapa? Karena setiap agama punya kitab suci. Theos adalah Tuhan, logos itu adalah perkataan Tuhan atau firman. Nah, harus dibuktikan secara eksologi. Nah, kemudian secara etika. Orang datang ke masjid tidak boleh masuk masjid tanpa wudhu bersih. Tapi kalau di Kristen, biar pendeta tidak mandi junub, bisa khotbah hadas besar. Hah? Dia tidak mandi hadas besar, tidak mandi junub, bisa khutbah. Bisa khutbah hari Minggu. Bahkan sisa-sisa dari perjamuan suci itu, anggur kolesom yang kadar alkoholnya 5% habis dibabat sama pendeta dan majelis kerja. Eh? Apalagi hari kenaikan Yesus begini, jemaat pulang pendeta berdiam di belakang itu. Masih ada sisa. Dan kita mabuk di sini. Oh, sudahlah, ini pengalaman ini dan engkotnya. kotnya. Ya, Masya Allah. Ini terlalu terlalu konyol orang bikin buku kebenaran Islam menurut Pantan Pendeta di tengah kompleksitas negara hukum seperti ini. Kalau bukan siapa saya, saya tahu persis siapa diri saya, bukan orang lain. Makanya ada pendeta pembohong besar Esra Soro. Dia katanya panggil saya berdebat di Surabaya, saya lari. <laughs> Kau sedangkan bahasa Indonesia saja putus-putus apalagi melawan Yahya Masya Allah. Terlalu jauh jangan kau. Kenapa saya masuk Islam bukannya ketua PGI? Karena di sini kan mengatasnamakan PGI. Saya pendeta yang terdaftar pada PGI. Lampiran Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Nama saya terdaftar dan Profesor Dr. Yewango, Ketua PGI Lunatan Nathan Setia Budi, teman baik saya. Itu tahu. Nanti sekarang baru saya tidak pakai sepatu. Nanti sekarang baru saya pakai cas di pinggiran jalan. Dulu masa Allah. Wallahu bikuli sayyidin ali. Allah tahu sekali bagaimana perjalanan hidup saya. Tapi saya walaupun pendeta, saya tidak pernah mengikuti kurang ajar pendeta-pendeta lain mereka berzina di hotel saya tidak pernah ikuti makanya dari umur 24 tahun saya sudah memimpin sekolah tinggi teologi yang Calvinis kenapa? karena prestasi artinya kesenangan apa? saya punya teman baik gubernur Papua dulu Dr. Randus Yap Salosa teman baik saya Hah? kita pergi ke Jakarta Hotel Indonesia Perempuan sekarang dong sudah di neraka karena sudah mati. Masya Allah, yang celosa. Teis Elway yang dulu mati tahun 2001. Yang kuburkan Teis Elway saya. Nah di Papua sana uang dari Freeport, Masya Allah kiri kanan muka belakang haram semua. Sudahlah saya mau ceritakan. Lalu saya mau masuk Islam cari apa? Ah, caci maki, fitnahan, umpatan dari orang-orang kafir masa Allah bila sama istri anak bumi tempat kita bergantung lenyap langit tempat kita bergantung runtuh bumi tempat kita berpijak lenyap sekali kita mengucapkan syahadat sampai mati kita tetap Islam Allahu Akbar Allah. saya bilang sama istri ini pegangan kita terakhir mau kemana kita mau kemana tinggal di pulau Jawa biar diputuskan nasab tidak apa-apa kita diputuskan asal. Banyak keluarga, banyak saudara muslim. Amin. Amin. pula manusia satu kali lahir, satu kali mati. Tidak ada dua kali mati. Masya Allah. Mulai dari 2006 di masjid-masjid hari Senin, hari Jumat, tanggal 25 di negara sudah dicatat oleh malaikat. Besok malam di Kebembem Kemayoran Maulud Nabi. Ada jadwal saya Maulud Nabi Subuh sebentar di Masjid al idihan di Bubur bermain Jadi setiap hari malaikat catat Yahya ya, ada di sini. Ada. Tempat masjid, masjid, masjid. Keterangan, ceramah, ceramah, ceramah. Jamaah yang senang, banyak, banyak, banyak. Masya Allah. Tapi kalau Ustaz ceramah sama-sama muslim, salah begitu, salah begini. Allah Akbar. Keterangan, banyak yang kecewa, banyak yang kecewa. Malaikat bilang, so ente, ente waktu ceramah bagaimana dulu? Banyak sekali yang kecewa, pah, ditampar. Ini, artinya berhenti itu menjatuh-jatuhkan, menjustis sesama mos Muslim, salah satu Sutiono yang menyuburkan pemurtadan dan pendangkalan akidah di Indonesia adalah sama-sama Ustadz saling menja menjustis. Awas, ini kafir monitor terus. Sana dia sudah. Sana satu sudah sudah saling menjelekkan. Ini bilang begini, ini bilang begitu. Awas. Saya kan waktu pendeta, bagaimana supaya hancur Islam? Jangan kita yang bergerak. Pakai orang Islam untuk menghancurkan is Islam. Jadi Syiah ISIS. Waduh, saya nggak percaya kalau ISIS itu adalah hasil dakwah perjuangan Islam. Biar ada orang ISIS, saya tidak peduli. Ha? Saya tidak peduli karena itu by the sign from Jews. Itu adalah buatan Yahudi. Yahudi, teroris dunia itu. Masya Allah, saya tidak pernah takut. Tadi ajak ancam orang Kristen, pernah di Medan, kisaran habis ceramah, dicungkil pintu hotel, empat lawan satu. Batang hidung saya pun patah. Nggak ada pernah saya lapor FPI bela, umat Islam bela, nggak masuk Islam sendiri, dakwah sendiri, biar saja mati sendiri. Gak usah bawa-bawa saudara muslim, gak usah, mati sendiri. Itu, saya minta kepada saudara muslim gak usah bela, cukup dong. Doain. Kenapa saya bilang jangan bela? Karena ini kebenaran. Ini judul buku, kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Mati cepat lebih bagus. Dunia ini kan saya sudah rasa bagaimana enaknya di kafir dulu. Daging ini kok bagaimana? Apa yang mau dicari? Hah? Dunia ini tempat orang-orang yang tidak punya rumah dan tidak punya harta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia kalau hanya pikirkan perutnya, maka harga daripada manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut, kotoran.